Sering kita dengar Sering kita buka Sering kita baca Mungkin di antara antum Sudah ada yang menyampaikan diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar ibn al-Khattab Khalifah Amirul Mukminin yang kedua bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda innamal a'malu binniyat setiap amalan itu sesuai dengan niatnya. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu tergantung dari apa yang dia niati. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih Barang siapa yang kemudian dia berhijrah niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala dan karena Rasulnya fahijratuhu ilallahi wa rasul maka dia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasul wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha dan kebalikan dari ini semua apabila ada di antara mereka yang hijrah tujuannya untuk perkara dunia mencari rezeki, mencari emas dan perak, mencari kenikmatan harta, awi mara'atin yankihuha ataupun dia berhijrah dengan tujuan untuk menikahi seorang wanita fahijratuhu ila ma hajara maka dia pun akan mendapati sesuai dengan apa yang dia hijrahi ini merupakan hadis penting ikhwani hafizakumullah. Saking urgennya hadis ini sampai-sampai Imamul Bukhari meletakkan hadis tersebut di mukaddimah pendahulu hadis pertama di dalam sahihnya yang antum kenal dengan istilah sahih apa? Sahih Bukhari. Saking pentingnya hadis ini sampai Imamul Bukhari meletakkan hadis itu pendahulu daripada ribuan hadis yang lain. Supaya menjelaskan kepada pembaca kalau amalan niatnya tidak benar percuma. Kalau amalan niatnya tidak sesuai maka amalan tersebut tertolak amalan itu batil dan tidak hanya Imamul Bukhari bahkan kata Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadzal hadis kata Ibn Mahdi barang siapa yang ingin membuat kitab Barang siapa yang ingin menulis ilmu syar'i, hendaknya dia mulai dengan hadis ini. Nah, yang penting ya. Ini anjuran dari Abdurrahman ibn Mahdi, ulama dari kalangan terdahulu. Di dalam hadis ini ikhwan yang afidhakumullah terkandung berbagai macam intisari-intisari hukum-hukum yang terdapat di dalam perkara syariat. Bahkan sampai berkata Imam Syafi'i, siapa yang tidak tahu Syafi'i? Madhab yang dipakai di Ibu Pertiwi negeri kita Indonesia. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ketika sampai pada hadis ini beliau meng mengatakan thuluthul ilm. Hadis ini sepertiga ilmu. Ilmu syariat ini banyak. Hadis ini kata Imam Syafi'i sepertiga ilmu sudah mencakup sepertiga dari ilmu-ilmu syariat. Yadkhul fi sab'ina baban al fiqh. Bahkan hadis ini masuk sampai 70 permasalahan di dalam perkara fikih. Masya Allah. Satu hadis ini. Karena saking berharganya hadis tersebut dikatakan oleh Imam Syafi'i masuk 70 permasalahan dalam perkara fikih. Sehingga penting bagi kita untuk mengkajinya. Penting bagi kita untuk memahami setiap lafad dari sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam bersabda innamal a'mal sesungguhnya amalan amalan yang bagaimana? Amalan itu banyak. Perlu diketahui amalan itu terbagi menjadi dua. a'mal al-zahirah dan a'mal al-batinah. Yang pertama amalan yang nampak bisa kelihat, bisa dipandang. Apa amalan yang nampak? Melafatkan dua kalimat syahadat, mengerjakan sholat yang wajib maupun yang sunnah, mengerjakan zakat, puasa, haji, dakwah, jihad, amal bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Ini semuanya apa? Amalan yang nampak. Yang kedua, amalan yang batin tidak bisa dilihat, enggak nampak. Apa amalan batin? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini Allah ada. Dia beriman dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang baik. Dia beriman dengan para rasul. Dia beriman dengan Alkitab. Dia beriman dengan malaikat. Dia beriman akan adanya hari akhir. Dia beriman kepada takdir yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tulis baik dan buruk. Ini amalan apa? Amalan batin. Innamal a'malu bin niat. Segala amalan mencakup keduanya. Amalan yang apa tadi? Zahir dan batin sesuai dengan niatnya. Nah, di sini ikhwani afidhakumullah penting bagi kita untuk mengetahui pembahasan seputar niat. Kita akan jadikan beberapa poin untuk memudahkan. Faedah atau poin yang pertama, apa sih definisi niat? Kita sering mendengar kata-kata niat mengucapkan katanya niat. Ketika ditanya apa artinya niat, nggak tahu. Definisi niat itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi bahasa, yang kedua dari sisi istilah syar'i. Dari sisi bahasa artinya niat adalah al-qasd. Keinginan tujuan. Maksud. Ini artinya apa? Niat secara bahasa. Apa artinya niat? Al-qasd, maksud, tujuan dan keinginan. Secara istilah syar'i, niat diartikan al-azmu bi fi'lil ibadah tekad bulat dan kemauan untuk menjalankan ibadah tujuannya apa? taqarruban ilallah tekad bulat kemauan untuk melaksanakan ibadah karena apa? dengan tujuan apa? mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan pahala di sisi ini maksud dari apa? dari niat oleh sebab itu ikhwani hafizakumullah niat ini rukunnya ada dua. Niat ini rukunnya ada dua. Yang pertama niatul amal, adanya sebuah amalan. Ya wajar kalau nggak ada amalan ya, bagaimana dengan niat? Maka rukun niat yang pertama adanya sebuah amalan, yaitu apa ibadah. Dengan berbagai macam bentuk ibadah. Ini rukun yang pertama. Niat harus adanya amalan. Yang kedua, rukunnya niat adalah al-ikhlas. Adanya ibadah nggak cukup. Dia kerjakan begitu saja nggak cukup. Harus kita penuhi rukun yang kedua. Kita kerjakan amalan ibadah tersebut. Tujuannya karena apa? Kuburan? Jawabannya tidak karena umat manusia, tujuannya tidak. Kita kerjakan amalan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ria, bukan ingin dilihat, bukan ingin dipuji. Dan ini ikhwani afidhakumullah dalilnya banyak. Baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam di antaranya ayat yang sudah antum hafal semuanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa tidaklah kita diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Mukhlisin, ikhlas. Ini rukun. Dalam Al-Quran disebutkan, kita tidak diperintahkan menjalankan ibadah, melainkan harus dengan adanya ikhlas. Ini satu ayat. Ayat yang lain yang antum juga semuanya sudah menghafalnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillahi rabbil alamin. Katakanlah, solatku, sembelihanku, kehidupanku, matiku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. La syarikalah, tidak ada sekutu di sisinya. Wa bidzalika umirtu dengan ini kita diperintah. Ini syarat. Yaitu ikhlas. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirk." Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, aku tidak butuh dengan sekutu-sekutu yang ada. Allah maha kaya. Aku tidak butuh dengan adanya kesirikan-kesirikan. Man asyraka ma'ya fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan di sisiku, aku akan tinggalkan mereka dan kesirikannya. Aku akan tinggalkan mereka. Gak dipandang, gak dikasih rahmat, gak dikasih pertolongan. Aku tinggalkan mereka dan sekutu-sekutunya. Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari kita. Kenapa? Gak ada ikhlas. Ini poin yang pertama. Ketika kita sudah memahami definisi niat, rukun-rukunnya niat, akan muncul faedah yang kedua yang ada hubungannya. Di mana letaknya niat? Letaknya niat ikhwani afidhakumullah tinggal antum lihat dari definisinya secara bahasa maupun secara istilah. Selesai. Kita katakan tadi apa artinya niat secara bahasa? Hah? Apa tadi artinya niat secara bahasa? keinginan, maksud maupun tujuan. Yang namanya keinginan, yang namanya maksud, yang namanya tujuan adanya di mana? Dalam kolbu. Gak ada yang tahu. Ini dari sisi definisi saja. Ini dari sisi bahasa. Coba lihat arti niat dari sisi istilah. Apa arti niat dari sisi istilah? Tekad. Kemauan yang namanya tekad dan kemauan adanya di mana? Dalam hati. Gak ada yang tahu. Antum jalan ke utara, saya nggak tahu apa tujuannya antum jalan ke utara. Mungkin kita kita sama-sama berjalan ke arah sana, tapi antum punya maksud sendiri, anak punya maksud sendiri. Siapa yang tahu? Ya dirinya. Dari sisi definisi saja sudah bisa dimengerti. Niat itu adanya dalam hati. Bukan amalan yang bisa dipandang di badan kita. Dari sisi yang lain, ikhwani afizakumullah, gak ada satupun hadis sahih, apalagi hadis daif, daif gak ada, apalagi yang sahih. Gak ada satupun hadis sahih ataupun hadis dhaif yang menyatakan bahwa niat itu di lisan. Gak ada satupun hadis dhaif ataupun hadis sahih yang menyatakan bahwa niat itu adanya di lisan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ikhwani afidhakumullah sampai berani menukilkan ijma kesepakatan di antara para ulama akan perkara ini. Kata beliau, "An-niyah tatba'ul ilm." Niat ini konek dengan sesuatu yang sifatnya pengetahuan. Sekali lagi saya ulang An-niyah ilm Niat ini konek berhubungan, bersambung dengan sesuatu yang sifatnya pengetahuan. Artinya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Faman alima ma arada fi'lahu. Maka barang siapa yang mengetahui apa yang dia kerjakan. Berarti dia sudah niat. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, niat ini berhubungan dengan pengetahuan. Barang siapa yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan sekarang, berarti dia sudah apa? Sudah niat. Walaupun tanpa harus di diucapkan. Kata beliau, "Idla yumkin fi'lun bila niat, Karena nggak mungkin perbuatan tanpa adanya niat, mustahil. Sehingga dari sini ikhwani afidhakumullah bimbingan dari para ulama dari definisi niat menunjukkan kepada kita letaknya ada di dalam kolbu. Faedah berikutnya yang ketiga. Apa sih tujuannya niat? Apa tujuannya niat? perlu antum ketahui an-niyah syuri'at li sababaini ra'isiyain. Niat itu disyariatkan karena dua sebab utama, nggak ada yang lain. Niat itu disyariatkan karena dua sebab utama. Yang pertama, litamyiz bainal ibadati wal adah Sebab yang pertama disyariatkannya niat untuk membedakan antara ibadat atau ah, adat. Ini tujuannya niat. Tujuan yang pertamanya niat adalah untuk membedakan mana yang ibadah dan mana yang tradisi, kebiasaan ataupun adat. Ambil contoh saja, di masjid ini ada dua orang. Yang satu sebelah kanan paling ujung, yang satu sebelah kiri paling ujung. Anggap saja, contoh. Di masjid ini, nggak jauh-jauh, ada dua orang. Yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Yang kanan, dia duduk di masjid. Tujuannya apa? Untuk istirahat. Masjid tenang, nyaman, nikmat, tentram hati. jauh dari kegaduhan, keributan. Yang di sebelah sana mereka datang ke masjid duduk untuk ketenangan hati, istirahat. Yang di sebelah kiri dia duduk sama-sama. Tapi tujuannya untuk beretikaf. Amalannya satu, sama-sama apa? Berdiam diri di masjid. Yang satu untuk istirahat, yang satu untuk etikaf. Enggak dapat apa-apa, yang ini dapat apa? Pahala. Dari mana taunya? Dari apa? Niat. Ibaratnya satu. Perbuatannya satu. Begitu pula ada dua anak. Dua pemuda. Dalam satu meja. Dihidangkan dua piring. Dengan lauk yang sama. Samping kanan ada segelas minuman. Yang satu dia santap. Karena untuk mencukupi nafsunya. Dia lapar. Dia ingin hilangkan lapar wajar normal manusia. Dia santap. Yang satu dia santap di waktu yang sama, lauknya sama, porsinya sama. Tapi tujuannya untuk menguatkan dirinya jangan sampai sakit supaya sehat untuk menjalankan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ikhwani abdillah bayangkan para hadir. Perbuatannya satu. Ini nggak dapat apa-apa dan dapat pahala. Makanya kalau bisa segala amalan kita niatkan dengan niat yang baik. Kalau bisa Jangan ada sebuah kebiasaan. Niatkan untuk ibadah. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Dua anak kembar. Dua-duanya subhanallah dewasa jadi konglomerat. Dua-duanya kaya raya. Di hari yang sama mereka pakai bajunya pun kembar. Yang satu pakai baju biru, yang kedua pakai baju biru. Baju mahal, karena orang kaya, konglomerat. Si A kembar ini, mukanya sama, pakaiannya sama. Si A pakai baju litarofok, Tujuannya untuk berbangga diri. Pakaiannya bagus, mah. Sehingga apa? Mudah takabur, sombong, merendahkan orang lain. Yang satu lagi sama-sama pakai baju yang mahal. Tapi tujuan dia apa? Menampakkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Anda dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki, antum cukupi keluarga, anak, istri. Antum tidak menggunakan baju yang compang-camping, ini enggak ada masalah. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Hadisnya sahih. Nabi Ali salatu wasallam bersabda, Inna Allah yuhib an yara athar ni'matil 'abdi 'alaih." Allah Subhanahu wa taala itu cinta kalau melihat seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, kenikmatan tersebut nampak pada dirinya. Allah cinta. Tujuannya untuk apa? Ber bersyukur. Bukan untuk sombong, bukan untuk merendahkan orang lain. Ini perbuatannya sama, pakaiannya sama. Yang ini nggak dapat apa-apa, bahkan berdosa. Yang ini mendapatkan pahala. Yang membedakan apa? Niatnya. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Di hari Jumat ada dua orang yang sama di hari Jumat. Sama-sama menggunakan baju favorit, baju terbaik. Yang satu menggunakan baju putih. Dia beli di Mekah. Tujuannya apa? Karena hari Jumat ini hari libur. Ya pakai baju bagus. Tujuannya karena hari ini bertepatan dengan hari libur. Yang satu lagi sama-sama menggunakan pakaian putih. Pakaian yang paling bersih. Tujuannya kenapa? Untuk mengikuti sunnah Nabi pada hari Jumat. Karena sunnah Nabi wassalam pada hari Jumat apa menggunakan pakaian yang ter yang terbaik, yang paling bersih, yang paling bagus. Amalannya sama, niatnya berbeda. Ya beda kan jalannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari dua sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah Nabi alaihi salat wasallam bersabda man ightasala yaumal jum'ah wa labisa ahsana thiyabi barang siapa yang mandi pada hari Jumat Masya Allah kemudian dia pakai baju yang paling bagus pakai baju yang paling baik sesuai dengan kemampuannya. Wa masatib. Setelah itu ambil minyak wangi. Yang dia punya, nggak berlebih-lebihan. nggak memaksa. Dia ada minyak wangi ambil, oletkan tangan, oletkan ke baju. Thumma atal masjid fasalla wa ansata hatta kharajal imam. Kemudian setelah itu dia berjalan menuju masjid. Tujuannya apa ini salat? Salat Jumat. Masuk ke dalam masjid, dia salat, kemudian setelah itu dia diam sampai imam datang. Dia mendengarkan khutbah dengan khusyuk, tumaknina sampai selesai imam salat apa sabda Nabi alaihi salatu Wassalam Kafaratun lima bainaha wa bainal jum'ati allati qablaha merupakan kafara. Apa artinya kafara? menghapuskan dosa-dosanya Jumat ini sampai Jumat yang sebelumnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amalan yang ringan. Amalan yang sepele. Mungkin terkadang di antara kita nggak perhatian. Pakai baju yang baik. Pakai minyak wangi. Seadanya. Gak memaksa. Gak berlebih-lebihan. Keluar ke masjid Sholat dua rakaat tahiyatul masjid tambah sholat lagi sunnah secara keumuman nggak ada masalah baca Al-Quran sampai imam datang berkhutbah dia dengarkan dengan khusyuk tidak berbicara kanan kiri kemudian sampai imam selesai sholat apa satu pekan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa kecil Masya Allah oleh sebab itu perbaiki apa perbaiki niat Ini contoh yang keberapa tadi? Contoh yang keempat. Contoh yang kelima. Kita cukupkan. Dua orang. Atau dua wanita. Yang satu. Dia nggak makan. Dan tidak minum. Menahan lapar dan dahaga. Dari pagi mungkin sampai malam. 12 jam. Dan satu lagi juga sama. Menahan lapar dan dahaga, nggak makan, nggak minum. Yang satu ini tujuannya untuk diet supaya kelihatan ramping. Berat badannya turun. Atau mungkin untuk tujuan yang lain diambil darahnya biasa disuruh puasa. Maksudnya puasa di sini nggak makan, dan minum, anggap terlalu panjang sampai 12 jam. Dan yang kedua, niat karena Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah tersebut yaitu ibadah puasa. Yang satu nggak ada apa-apa. nggak dapat apa-apa. Yang satu dapat banyak ganjaran. Allah melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam nabi bersabda man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu an wajhihi sab'ina kharifan minan nar barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah subhanahu wa taala dijauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 musim berarti kurang lebih sekitar 40 tahun Kenapa disebutkan wajah? Karena wajah yang paling peka terhadap hal-hal yang membahayakan, terlebih lagi api. Diselamatkan wajahnya, maksudnya di sini seluruh tubuhnya. Puasa satu hari jalan Allah Subhanahu. Masya Allah. Pada riwayat yang lain, asyamu junnah, puasa itu perisai, benteng, dinding yang tebal, asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar yang menjadi benteng antara seorang hamba dari sengatan api neraka. Masya Allah. Amalannya sah. Niatnya yang berbeda. Ya berbeda pula apa yang mereka dapat. Innamal a'malu bin niat. Ini tujuan yang pertama. Apa tadi tujuan yang pertama? Ah, tujuan niat yang pertama tadi apa? Membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Tujuan yang kedua, niat tamyiz bainal ibadati ba'dihha li ba'd. Membedakan antara jenisnya ibadah. Kalau yang pertama tadi, membedakan antara ibadah dengan apa? Kebiasaan. Yang kedua, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Karena ibadah ini banyak. Yang kedua ini jenis ibadahnya. Contoh sekarang, yang pertama, ada dua orang dalam satu masjid. Di waktu subuh. Yang satu sholat dua rakaat, yang satu sholat dua rakaat. Yang ini sholat apa? Qobliyah, yang ini sholat apa? Sholat wajib. Tahu dari mana kita? Yang membedakan apa? Niatnya. Ini dalam satu sholat. Contoh yang kedua, ikhwani afidakumullah. Ada orang yang mengeluarkan hartanya. Dia panggil sepuluh fakir miskin. Dia kasih makanan sampai kenyang. Sepuluh orang. Yang satu, karena dia dulu pernah bersumpah. Demi Allah, anak gak akan masuk ke rumah ini. Ternyata kemudian dia masuk. Maka dia harus melebur sumpah. Dan kafaroh sumpah ini memberikan makanan kepada siapa? Sepuluh fakir miskin. Yang satu juga sama, mengeluarkan uang, mengambil 10 fakir miskin, diajak ke warung, dikasih mereka makanan sampai kenyang. Tujuannya kenapa? Karena sebelum sepekan yang lalu dia pernah bicara. Kalau jobku berhasil, proyekku goal, aku mendapatkan untung Aku akan mengeluarkan harta untuk memberikan makan kepada fakir miskin jumlahnya 10 orang. Yang kedua ini apa? Hah? Kalau yang pertama tadi kafar, yang kedua ini apa? Nazar. Apa yang membedakan? Niatnya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Ada empat orang. Saya kasih permisalan empat orang. Dengan amalan yang sama menyembelih kambing. Yang satu dia sembelih pada tanggal 12 Dhul Hijjah. Ingat, yang pertama menyembelih pada tanggal berapa? 12 Dhul Hijjah. Orang yang kedua menyembelih kambing karena datang tamu nggak ada daging. Ada tamu nggak ada daging, dia sembelih punya kambing, dia sembelih. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia sembelih kambing di hari ketujuh setelah anaknya lahir. Ini yang ketiga. Yang keempat, dia bawa kambing ke satu kuburan, dia sembelih di hadapan kuburan tersebut. Ada empat orang. Amalannya sama. Menyembelih kambing. Yang satu tadi apa? Nah, yang satu apa? Sembelih kur? Kurban. Yang kedua apa? Melayani tamu ah, boleh. Mubah. Bagus. Yang ketiga, hah? kok. Yang keempat apa? Syirik. Mana yang membedakan? Niatnya. Nah. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Ikhwani hafizakumullah. Dia junub dia junub. Hadas besar. Kemudian dia masuk ke laut pure. Tujuannya apa refreshing. Maka hadasnya tidak bisa terangkat. Karena niatnya apa? Refreshing. Dia masuk ke kolam renang, tujuannya untuk Apakah sah mandi wajibnya? Jawabannya apa? Gak sah. Atau orang yang junub masuk ke kamar mandi, dia kucurkan air ke seluruh badan. Cuaca di Jember ini panas hari-hari ini. Dia ingin mendinginkan suhu badannya. Apakah sah mandi wajibnya? Gak sah. Ataukah berikutnya, dia mandi mengguyurkan air ke seluruh badan untuk membersihkan kotoran supaya badannya nggak bau. sampai dia betul-betul niat apa mandi wa? wajib amalannya kurang lebih sama apa yang membedakan niatnya nah sehingga niat itu dengan dua tujuan yang pertama untuk membedakan antara ibadat dengan kebiasaan dan untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain poin yang terakhir karena sempitnya waktu. Aksamun nas finniyati wa mudammirya. Yang terakhir, umat manusia kalau dilihat dari niatnya terbagi menjadi lima golongan, tidak ada yang keenam. Umat manusia kalau di lihat dari niatnya terbagi menjadi lima golongan, tidak ada yang keenam dan semua di antara para hadirin yang ada di masjid ini masing-masing mengetahui satu di antara kita termasuk dari golongan yang keberapa. Yang pertama kata para ulama an yakuna al-amalu khalisan lillah. Golongan yang pertama ini setiap amal ibadahnya niat selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang paling beruntung. Apapun amal yang dia kerjakan tujuannya untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, nggak melihat siapapun. Ini yang pertama dan ini sifatnya kaum mu'min mukminin. Ini sifatnya mereka. Mudah-mudahan kita semua masuk pada golongan yang pertama. Ini golongan yang paling beruntung. Golongan yang kedua an yakunal amalu riya'an mahdha. Golongan yang kedua, amalan dia ini full, mutlak dipenuhi dengan ria, nggak ada ikhlasnya sama sekali. Jadi setiap sholatnya dia tujuannya supaya dilihat manusia. Ketika dia sodako diusahakan panggil wartawan, media elektronik, cetak maupun tulis. Supaya tersebar bahwasanya orang ini dermawan. Amalan ibadahnya mesti riak. Berarti kalau nggak ada manusia, dia nggak akan mengerjakan ibadah tersebut. Dan ini tidak mungkin keluar dari seorang mukmin karena ini sifatnya apa? Munafiqin, sifatnya orang-orang munafik. Wa idza qamu ila qamu kusala Yura'una nasa wa la Allah illa qalila. Orang-orang munafik kalau mereka bangkit salat dalam keadaan malas. Separuh hati. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Itu pun kalau dilihat manusia. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah salat orang-orang munafik yang paling berat ini apa? Salat subuh dan sholat isya. Kenapa? Karena malam hari tidak kelihatan mereka. Zaman dulu nggak ada obor, nggak ada lampu, nggak ada penerang, nggak ada soklet. Gelap. Jadi ketika gelap mereka nggak hadir di masjid. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda afqalu salat alal munafikin salatul fajr wa salatul isya law ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa kalau seandainya mereka tahu apa yang ada pada salat isya dan salat subuh niscaya akan datang dalam keadaan merangkak kalau mereka tahu walaqad hamamtu an amura bi salati fatuqam hampir-hampir saja kata Nabi Aku perintahkan salah seorang untuk menegakkan solat, azan dan iqamat. Fayusalli bin nas. Aku utus satu di antara mereka untuk menjadi imam. Mensolati kaum muslimin. Wa antalik wa ana birijalin ma'hum hatab. Kemudian aku pun berangkat bersama para pemuda, rijal, pasukan-pasukan. Yang membawa kayu bakar ila qaumin la yashhaduna salat. Kita datangi kaum-kaum yang tidak mengerjakan salat, fa uharrik buyutahum binar. Kami bakar rumah-rumah mereka dengan api. Ini peringatan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, ini salatnya orang-orang munafikin. Gak sholat kecuali supaya dilihat manusia. Gak dilihat gak sholat mereka. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, kenapa sholat isya waktu sukunah? Waraha, karena isya itu waktu mereka tenang dan istirahat. Dan sholatul fajr waktu lezzatin naum. Fajar waktu di saat lezatnya tidur. Tambah malas mereka untuk keluar. Ini sholatnya orang-orang munafik. Golongan yang ketiga an yakuna al-amalu lillah wa yusyariku hurriya. Golongan yang ketiga ini, dia ketika menjalankan ibadah, niatnya karena Allah dan juga ria. Dia gabungkan yang golongan pertama dan golongan ke kedua. Dia salat Allahu Akbar niatnya karena Allah dan supaya dilihat manusia. Digabung. Ria berpartisipasi di situ. Nah, Mulai awal ibadah digabung sama dia. Memang niatnya kepada Allah dan juga supaya dilihat manusia. Ini apa hukum amalannya? Kira-kira apa hukum amalan, amalan tersebut? Hah? Amalannya gugur, amalannya batil, gak diterima. Ini yang ketiga. Yang keempat, an yakunal amalu lillah Ibadah dia kerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dia sholat ikhlas. Kemudian datang riak di pertengahan ibadah. Nah, faham insyaAllah para hadirin? Nah, pembagian-pembagian ini. Yang keempat, di awal sholatnya, ikhlas karena Allah. Di tengah-tengah ibadah, datang riak. Ini bagaimana hukumnya? nomor empat ini tidak keluar dari dua keadaan. Ini mohon diperhatikan. Poin yang keempat tidak keluar dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, an la yartabit amalu bi Keadaan yang pertama ini kalau sebuah amalan awalnya nggak bersambung dengan akhirnya. Sekali lagi, amalan ini awalnya nggak bersambung dengan akhirnya. Contoh saja kita punya 2000 rupiah. Satu lembar di kesak sebelah kanan, satu lembar di kesak sebelah kiri. Datang satu fakir miskin. Anak pakai pakaian compang-camping, miskin. Pak, dengan makan, tidak punya uang. Kita iba merasa kasihnya kita keluarkan uang yang sebelah kanan satu lembar seribu. Kita kasihkan dengan penuh ikhlas, merasa iba dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah apa namanya? So? sodako Dia ikhlas karena Allah. Lima menit berikutnya datang satu fakir yang kedua. Dengan pakaian compang camping yang keadaannya mungkin lebih parah daripada keadaan yang sebelumnya. Dia keluarkan seribu rupiah dari sebelah kiri tapi ketika dia keluarkan hendak dikasih lewat bosnya. Bosnya lewat. Saya ini karyawan teladan. Dia keluarkan seribu melihat bos. Supaya tambah tahu dia kalau aku adalah orang yang bukan pelit. Dia kasihkan. Maksudnya niatnya apa So? sodako. Karena yang pertama dan yang kedua ini nggak bersambung. Ibadah yang ikhlas tadi sah, yang kedua nggak nggak sah karena nggak bersambung. Contoh yang lain. Satu anak membaca Al-Quran. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi allama bil qalam. Allama al insana ma lam ya'lam. Setelah itu datang calon mertua. Datang calon mertua. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abadan idza shalla dilengkuk-lengkukkan suaranya mat yang panjangnya dua melar menjadi enam harokat dibagus-baguskan suaranya supaya mertua dengar waduh calon mantuku korek Quran bisa jadi setelah kawin nggak ngaji nah di sini ikhwani hafizakumullah karena nggak berhubungan lima ayat yang pertama sah apa nggak sah diterima di sisi Allah ayat yang berikutnya nggak diterima bahkan dia apa ber berdosa ini keadaan yang pertama. Nah, dari poin yang keempat. Keadaan yang kedua. Ini letak permasalahan. Kalau ibadah tersebut bersambung, Gak bisa dipotong-potong. Contohnya apa? Hah? Sholat. empat rakaat, nggak bisa dua rakaat separuh, dua rakaat separuh karena solatnya empat rakaat. Rakaat dua pertama ikhlas, rakaat dua berikutnya datang riak. Makanya ikhwani afillakumullah syufriya kalau sudah masuk. Kadang-kadang kita nggak tahu. Samar. Nabi Ali Shallallahu Wasallam sampai memperingatkan dengan kiasan apa? Kadzabibun naml ala sofatin sauda. Riak sirik ini kalau sudah masuk seperti jejaknya semut. Anda tanya kepada antum sekalian. Bagaimana kita bisa melihat jejaknya semut? Hah? Gak bisa kan? Jelas nggak bisa, kecil. Jejaknya semut nggak bisa kita lihat. Katanya Nabi, ala sofatin sauda, semut tersebut lewat di atas batu yang warnanya hitam. Tambah nggak bisa dilihat. Sudah jejaknya semut, lewatnya di atas batu yang warnanya apa? Hitam. Sabda Nabi, fi zulmatil lail. Di malam yang kelam. Amba sudah nggak bisa dilihat. Jejaknya semut berjalan di atas batu hitam di kelamnya malam. Ini kadang-kadang riak kalau sudah masuk, terlena seorang muslim. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan kepada kita. Akhwafu ma akhafu alaikum minal masihid dajjal. Yang aku takutkan lebih daripada Masihud Dajjal, asyirkul khafi, syirik yang ringan atau syirik yang samar-samar. Yaqumur rajulu fayusalli seorang hamba yang berdiri mengerjakan salat, fayuzayyin salatahu, kemudian dia hiasi salatnya. Tujuannya apa? Lima ya yaromin nazari rajulin. Karena dia tahu ada orang yang melihat. Gak sadar. Kita kembali kepada klasifikasi tadi. Uh, poin yang keempat, keadaan yang kedua, kalau amalannya bersambung. Nah, sudah bisa. Nah, kalau amalannya bersambung, ikhwani afidhakumullah, maka di sini sekali lagi tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, hamba tersebut berusaha untuk menolak. Dia berusaha untuk menolak. Dalam sholat ada riak, dia tahan. Enggak, haram ini hukumnya, enggak boleh. Dan dia terus berusaha ikhlas. Maka ini sholatnya apa? Sah. Karena Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat biha anfusaha malam tatakallam au ta'mal. Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan bagi umat manusia yang sifatnya bisikan-bisikan hati. Ini kan bisikan-bisikan hati. Selagi dia tidak berbicara dan dia tidak amalkan. Keadaan yang kedua, kalau ternyata hamba tersebut di pertengahan solat masuk riak, dia merasa enak. Dia merasa nyaman dengan riak tersebut. Dia terlena. Maka ini amalannya apa? amalannya tertolak. Keadaan kelima, yang terakhir, golongan yang kelima yang terakhir, datangnya ria setelah selesai ibadah. Tadi awal ibadah, pertengahan ibadah, ini ria datang setelah selesai ibadah. Ria kadang-kadang masuk. Setelah apa? Selesai ibadahnya. Seperti seorang hamba yang bersedekah. Dia ikhlas karena Allah. Kemudian setelah itu umat manusia memuji dia kemudian dia eh, senang atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Di sini ikhwani afizakumullah golongan yang kelima ini tidak ada masalah dan tidak bermudarat kepada ibadahnya bahkan ini merupakan kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala dahulukan. Nabi bersabda, "Tilka ajil busro mukmin" ketika ditanya seorang hamba yang beramal kebaikan, kemudian mendapatkan pujian dari umat manusia, sabda Nabi alaihi salatu wasallam itu merupakan kabar gembira bagi mukmin tersebut yang disegerakan di dunia sebelum kabar gembira nanti di akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.